Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang hukum memakai uh, jimat ya, memakai jimat. Akan tapi sebelum kita membahas tentang bab permasalahan mengenai hukum pakai jimat, kita melanjutkan bab yang kemarin tentang tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah karena ada masih ada beberapa ayat atau hadis yang belum kita baca. Wa qawlihi wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam menafsirkan makna tauhid atau makna la ilaha illallah yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 165 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah yuhibbunahum kahubillah mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin di antara kesyirikan yang mereka lakukan adalah mencintai sesembahan-sesembahan mereka sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dari ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaan mereka kepada Allah lebih daripada kecintaan orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul Seandainya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tatkala mereka di hari kiamat melihat azab yang akan menimpa mereka mereka bahwasanya kekuatan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan menyesal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangatlah pedih ihtabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at al asbab. Ya, akhirnya tatkala di akhirat kala orang-orang yang diikuti yang disembah akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Ihtabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sembahan-sembahan orang-orang musyrikin adalah bukan benda mati. Benda-benda mati itu hanyalah simbol dari orang-orang yang hidup. Makanya Allah mengatakan kelanjutan dari ayat ini, nanti bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 165 dan seterusnya. Istabarra alladziina tubi'u minal alladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Tatkala orang-orang yang disembah berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Berarti yang disembah adalah makhluk bukan bukan patung sekedar patung. Patung hanyalah simbol dari orang-orang soleh. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan keterikatan di antara yang menyembah dan disembah terputus وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما kama منا Orang-orang yang menyembah mereka mengatakan kalau kami dihidupkan kembali, ada kesempatan untuk hidup kembali, kami akan berlepas diri dari sembahan-sembahan kami sebagaimana sembahan-sembahan kami berlepas diri dari dari, dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya menampakkan amalan akibat amalan perbuatan mereka di akhirat kelak di neraka jahanam wa ma hum bikharijina minan nar dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat jelas menjelaskan bagaimana hakikat kesyirikan kaum musyrikin. Saya ulangi dari surat Al-Baqarah ayat 165 dan selanjutnya. Di awal Allah menyatakan bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah lebih daripada kecintaan orang musyrikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka membagi cinta mereka menjadi dua kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap sebagai pemberi-pemberi syafaat bagi mereka. Oleh karenanya dalam ayat yang lain mereka menyesali tatkala mereka di akhirat kelak mereka mengatakan tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin kata mereka demi Allah kami dulu dalam kesatan yang nyata kapan idnusawikum birabbil alamin. Dan Tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyamakan rasa cinta, cinta kepada Allah sebagaimana cinta mereka kepada selain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ada orang yang seperti ini? Ada orang-orang yang mereka ketundukannya, kecintaannya, kecintaan yang sangat dalam sehingga mengantarkan kepada ketundukan dan perendahan. Sampai-sampai kecintaan mereka kepada selain Allah sama dengan kecintaan mereka kepada Allah. Bahkan ada yang lebih cinta kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita dapati sebagian orang kalau dia misalnya mencuri atau melakukan kemaksiatan, kemudian kita katakan bersumpahlah engkau dengan nama Allah bahwasanya kamu tidak melakukan. Maka dengan mudahnya dia mengatakan demi Allah saya tidak melakukan. Tetapi seandainya kalau disuruh coba kau sebutkan nama wali atau nama sunan atau nama yang lain, maka dia takut kualat ya. Maka dia takut takut kualat. Dia tidak berani bohong. Kalau bersumpah dengan nama Allah dia berani berdusta, tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah, di antara wali-wali yang dia sembah dia tidak berani berbohong. Demikian juga kita dapati sebagian orang ya, setiap tahun harus bisa menyumbangkan sembelihan kepada Nyi Roro Kidul misalnya di Pantai Selatan. Harus setiap tahun acara rutin. Kalau tidak ada pemberian sembelihan kerbau kepala kerbau akan buat Nyi Roro Kidul marah. Tetapi dia bertahun-tahun lewat tidak pernah menyembelih misalnya untuk Idul Adha tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah dia lakukan. Sementara untuk Nyi Roro Kidul maka dia harus sisahkan uang untuk bisa melaksanakan acara tersebut. Ya, seakan-akan kalau dia tidak melakukannya maka dia akan kualat. Inilah sebagian orang yang seperti ini ada, ya. Ada sebagian orang yang lebih cinta dan lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara kesyirikan yang mereka lakukan, kita tahu orang-orang musyrikin, mereka menyembah Allah, namun mereka juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka kecintaannya kepada Allah lebih daripada orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kecintaan orang-orang beriman tidak terbagi. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana nasib orang-orang ini yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di akhirat kelak. Nasib mereka ternyata sesembahan-sembahan yang mereka harapkan memberi syafaat, sembahan-sembahan mereka yang mereka harapkan menjadi wasilah antara mereka dengan Allah ternyata berlepas diri. Allah mengatakan istabarra alladziina taba'u minal ladziina tubi'u istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u tatkala orang-orang yang diikuti yang disembah berlepas diri dari orang-orang yang menyembah Wa taqatta'at bihimul asbab, tatkala tidak ada hubungan antara yang menyembah dengan disembah. Akhirnya orang-orang menyembah pun marah. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kata mereka kalau kami dikembalikan di dunia kami dikembalikan ke dunia sekali lagi, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dari kami. Namun sudah terlambat. Mereka tatkala menyembah orang-orang soleh, apa kata mereka? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, Mana illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah orang-orang soleh ini, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain, mereka berkata, Haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ternyata, di akhirat kelak yang mereka harapkan untuk mendekatkan mereka kepada Allah, berlepas diri. Berlepas diri dari mereka. Ini dalil bahwasanya sembahan mereka, patung-patung, hanyalah simbol Bukan patung-patung yang berbicara, tidak. Tetapi simbol dari orang soleh, dari malaikat, dari jin, dari dewa misalnya yang nanti di akhirat kelak akan berlepas diri dari dari mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar." Demikian Allah menampakkan bagaimana amal perbuatan mereka akibat dari kesyirikan yang mereka lakukan wa ma hum minan nar dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam kekal abadi karena mereka telah melakukan syirik akbar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat menafsirkan kepada kita tentang makna dari la ilaha illallah, tidak ada ya, sesembahan yang berhak diserahkan ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dan juga kepada selain Allah sebagaimana orang-orang musyrik, Cinta adalah ibadah. Ya, kalau cinta tersebut, apa itu cinta ibadah? Cinta yang mengantarkan pada ketundukan dan perendahan ya. Bukan semua cinta ya, ada ada cinta tabii, cinta pada istri, cinta pada anak. Ini cinta tabiat, ini bukan ibadah. Tapi cinta yang mengantarkan pada ketundukan dan perendahan. Ya. Ini adalah ibadah yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah sehingga mereka menyesal pada hari kiamat kelak dan mereka berkata tallahi in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin sungguh demi Allah kami dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata tatkala kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu menyamakan kalian dalam sisi kami beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada kalian wahai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan salah satu hadis pula yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dan dia kufur, dia ingkar, dia kafir kepada selain yang disembah selain Allah, kepada seluruh yang disembah selain Allah. Haruma maluhu maka haram darahnya, haram hartanya dan hisapnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan kepada kita tentang makna la ilaha illallah. Bosnya la ilaha illallah tidak hanya suatu kalimat yang diucapkan kemudian akhirnya menyelamatkan orang dari siksa neraka jahanam. Suatu kalimat yang mudah diucapkan la ilaha illallah anak kecil pun bisa mengucapkannya. Orang gila pun bisa mengucapkannya. Ya. Orang yang tidak paham pun bisa mengucapkannya. Tapi di balik la ilaha illallah ada konsekuensi yang harus dikerjakan. La ilaha illallah adalah kalimat yang mulia. Barang siapa yang mengucapkannya, maka akan terjaga darahnya dan terjaga, terjaga hartanya. Sebagaimana kaum muslimin yang lain. Akan tapi hadis ini menjelaskan, la ilaha illallah Bukan hanya kalimat yang diucapkan tapi ada persyaratannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ada syarat. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan kufur dan ingkar kepada segala sesuatu yang disembah kepada selain Allah. Ya, tidak mengakui kesyirikan orang lain, mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang ada, maka ini baru dikatakan dia bertauhid. Adapun orang yang bertauhid kemudian membiarkan orang-orang lain berbuat kesyirikan, menyatakan bahwasanya kesyirikan praktek kesyirikan dilakukan oleh orang lain tidak mengapa, maka ini tauhidnya dipermasalahkan. Dia tidak memenuhi persyaratan tauhid. Sebagaimana seperti saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pemahaman pluralisme yang tersebar di tanah air kita, ya, bahkan tersebar di universitas-universitas Islam, ya, yang dikembangkan oleh orang-orang yang memiliki gelar-gelar doktor, namun mengambil gelar-gelar tersebut dari negeri-negeri kafir, tatkala pulang ke tanah air merusak akidah kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dengan menyatakan bahwasanya seluruh agama sama, kita semua adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita disediakan surga oleh Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi al islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak mungkin dia tidak boleh kecuali harus ikut saya. Ya tatkala Rasulullah SAW diutus sebagai nabi terakhir sehingga risalah Nabi SAW adalah risalah yang umum untuk seluruh umat manusia dari segala suku dari segala negara. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Wakana yuba'athu, nabi-nabi sebelumnya diutus khasah hanya untuk umatnya saja. Tatkala nabi sebagai nabi terakhir dan tatkala diutus oleh diutus Nabi SAW maka seluruh risalah-risalah kenabian dan kerasulan sebelum nabi semuanya mansuh ya kepada risalah Islam. Sehingga di antara spesialnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diutus untuk seluruh umat. Ya. Kata Nabi Alaihi Wasallam seluruh Nabi sebelumku diutus untuk masing-masing umatnya. Wa wa itu ilan nasi kafah. Adapun saya diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian datang orang-orang mengatakan bahwasanya masih masih boleh beragama Nasrani, masih boleh beragama Yahudi. Kata Nabi Alaihi Wasallam ma min yahudin wala nasrani wala nasrani yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ahlin nar tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani pun yang dengar tentang saya kemudian tidak beriman kepada saya kecuali menjadi penduduk neraka jahanam. Oleh karenanya orang-orang yang mengatakan semua agama sama, ini adalah orang-orang yang ya merendahkan syariat Islam dan merendahkan tauhid. Bagaimana mau disamakan antara penyembahan terhadap Allah pencipta alam semesta ini dengan penyembahan terhadap Nabi Isa, dengan penyembahan terhadap jin, dengan penyembahan terhadap Buddha, dengan penyembahan terhadap sapi? Bagaimana mau disamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mau disamakan antara tauhid dengan kesyirikan? Buat apa diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya ternyata semua agama masuk surga, buat apa repot-repot Nabi SAW? Diutus Al-Quran, diutus Nabi SAW, berdakwah sana sini dengan sulitnya, dengan susah payahnya. Buat apa Nabi SAW memerangi orang-orang kufar tatkala itu? Kalau memang ternyata semuanya masuk, masuk surga. Ini adalah kebatilan yang paling batil yang sekarang tersebar di tanah air kita. Sementara orang-orang Yahudi tidak ridho kalau kita disamakan dengan mereka. Mereka itu orang-orang Yahudi menganggap kita ini seperti babi-babi dan monyet-monyet yang diciptakan oleh Allah untuk berkhidmah melayani mereka. Hanya saja tubuh kita dibuat sebagai tubuh manusia supaya bisa melayani mereka. Kemudian bodoh-bodohnya kita menganggap mereka sama dengan kita sementara mereka saja tidak mau kalau kita disamakan dengan dengan mereka oleh karenanya di antara syarat la ilaha illallah dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafara bima yu'badu min dunillah dan kufur kepada selain yang disembah selain Allah kalau kesyirikan harus kita katakan syirik kita tidak ridha dengan agama-agama yang lain sebagaimana Allah tidak ridha Inna dina inda islam Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam. Kemudian kita menggambarkan masalah syirik. Ya. Menggambarkan masalah kesyirikan. Dosa yang paling besar. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha." Barang siapa yang kufur kepada tagut, kepada segala bentuk kesyirikan kepada dewa-dewa, kufur kepada jin-jin, kepada yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka dia telah memegang tali yang sangat kuat. Ini syarat. Mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan kufur kepada kesyirikan-kesyirikan yang ada di atas alam semesta ini. Tidak rela. Di antara bentuk kekufuran, pengingkaran apa? Benci terhadap kesyirikan. Benci dengan kesyirikan. Masalah syirik tidak ada mujamalah, tidak ada basa-basi. Ya monggo silakan syirik, saya enggak. Tapi mas monggo syirik tidak ada dalam Islam seperti itu. Dia bilang syirik syirik, haram. Saya tidak melakukan tapi saya bilang itu haram perbuatan. Perbuatan yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang lebih berbahaya daripada dosa-dosa yang lain. Kesyirikan dosa yang lebih besar daripada membunuh, daripada memperkosa, daripada membunuh orang tua, daripada merampok, daripada mencuri, lebih besar dosa bahaya dosa kesyirikan. Ikhwani fillah zanillahu ayyakum. Itulah makna dari la ilaha illallah yang benar bahwasanya seorang harus kufur kepada sesembahan-sembahan dan agama-agama selain agama Islam. Karena satu-satunya agama yang menjelaskan dan mengetahuhid hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, semuanya agama kesyirikan. Semuanya bentuk peribadatan kepada makhluk. Nasrani menyembah Nabi Isa, Yahudi menyembah Uzair, ya Buddha menyembah rohnya Buddha, Hindu menyembah dewa, jin, ya. Dewa Brahmana, de dewa Brahma, dewa dewa Siwa, dewa siapa lagi? Wisnu, dewa pencipta, dewa perusak, dewa pemelihara. Ya. Konghucu entah nyembah siapa, Sinto nyembah matahari, semuanya agama selain Allah adalah penyembahan terhadap makhluk hanya Islam saja yang merupakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suatu perkara yang menjijikkan dan sesuatu perkara yang memalukan jika disamakan antara tauhid dengan kesyirikan, disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluk yang semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk pada bab berikutnya bab yang keenam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i aw daf'ihi." Di antara hikmah dari Syekh Muhammad bin Wahab, tatkala dia ingin menjelaskan tentang tauhid, beliau menjelaskan tentang lawan daripada tauhid. Kita tahu tauhid menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Tetapi harus jelas juga apa lawan dari tauhid itu kesyirikan. Barang siapa yang mengetahui perincian tentang kesyirikan, dia akan lebih mudah menjalankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya buku kitab tauhid ini selain menjelaskan tentang mana tauhid, di sini dijelaskan secara terperinci jenis-jenis kesyirikan banyak sekali. Di antara syirik ini, di antara syirik ini, di antara syirik ini, di antara syirik ini. Berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Agar tatkala kita mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan, kita akan tahu apa itu arti tauhid. Oleh karenanya penyair berkata, "Wa bididdiha tatabayyanul Dengan lawannya maka akan tahu siapa hakikat seseorang. Sesuatu itu diketahui hakikatnya setelah diketahui lawannya. Seorang penyair berkata, "Araftu syarra لا walakin ولكن لتوقيه man lam ya'rif syarra minal khairi yaqa fihi seorang penyair berkata aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut tetapi aku melakukan keburukan untuk menghindarinya barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut orang-orang sekarang kalau kita tanya masyarakat kamu bertauhid ya saya bertauhid syirik enggak orang benci namanya syirik takut namanya penyakit syirik takut namanya dosa syirik tapi mereka tidak tahu perincian tentang apa itu syirik, contoh-contoh syirik. Akhirnya terlalu banyak di antara mereka terjerumus dalam kesyirikan, tidak sadar itu merupakan kesyirikan. Di antara kesyirikan yang paling tersebar di alam semesta ini adalah pakai jimat. Oleh karenanya Syekh Muhammad Wahab membuka penjelasan tentang perincian tentang syirik yang pertama tentang masalah jimat-jimat. Apalagi saya terakhir baca di salah satu organisasi terkenal di tanah air kita, ditulis barang siapa pakai jimat dengan niat baik, maka tidak mengapa. Subhanallah. Kalau syirik niatnya baik tidak mengapa. Melet niatnya baik ya, untuk biar istri lebih cinta juga tidak mengapa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengajarkan kesyirikan kepada kaum muslimin yang bodoh yang tidak mengerti ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat kepada umat. Bagaimana seorang kiai, bagaimana seorang ustaz kemudian mengajarkan kesyirikan? Mengatakan seluruh agama sama. Ini perkara yang sangat menyedihkan. Yang kalau kita lihat tentang saudara-saudara kita di tanah air, dipermainkan dunianya, dipermainkan agamanya. Oleh karenanya, para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita harus natahassan, kita harus punya benteng agar tidak diperdaya oleh orang-orang yang hanya sekedar ingin sebagian dunia kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membolehkan kesyirikan dan yang lainnya. Ayat yang dibawakan dalam bab ini tentang bahwasanya di antara kesyirikan adalah pakai jimat. Minasyirki lubzul halqah. Di antara bentuk kesyirikan adalah pakai gelang wal khayt atau memakai tali wa nahwihima atau yang sejenis keduanya li raf'il bala au daf'ihi dalam rangka untuk menolak bala atau dalam rangka untuk menghilangkan bala entah menolak entah menghilangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin Man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La Allah. Sungguh-sungguh benar-benar mereka menyatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW ingin mendebat mereka yang mereka beribadah kepada patung-patung, kepada ya simbol-simbol para wali. Tatkala mereka mengakui yang menyembah adalah Allah, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, maka Rasulullah mengatakan, "Kul afara'aitum ma tad'una min dunillah?" in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih kul hasbi Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun kata Nabi SAW bagaimana menurut kalian apakah sembahan-sembahan kalian itu kalau Allah menghendaki keburukan bagiku apakah mereka bisa menghalangnya atau sebaliknya kalau Allah menghendaki kebaikan bagiku apakah mereka bisa mencegah kebaikan tersebut tidak bisa kata Nabi SAW. Kalau kalian sudah mengakui yang yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kalian menyembah ya patung-patung yang merupakan simbol wali-wali tersebut, simbol orang-orang soleh? Mereka tidak bisa apa-apa yang menentukan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini mengingatkan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam yang Allah ceritakan dalam surat Hud. Tatkala Nabi Hud memerintahkan mereka kaumnya untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengancam Nabi Hud dengan wali-wali mereka. Mereka mengatakan, Inna kulu illa taraka ba'du nabi su. Wahai Hud, menurut kami, sesembahan-sembahan kami akan menimpakan keburukan kepada engkau, wahai Hud. Nabi Hud dengan tenangnya mengatakan, Qala inni ushidullah, washhadu anni bari'um mimma tushrikuna min dunih, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kata Nabi Hud, Aku persaksikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku berlepas diri dari seluruh kesyirikan yang kalian lakukan. Fakiduni jami'an, silakan buat makar kepadaku. Summa la tunzirun, jangan tunda-tunda sekarang juga. Datangkan mara bahaya dari wali-wali kalian kepadaku. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Nabi Hud mengatakan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa imannya kuat seperti Nabi Hud alaihissalam? Coba kalau antum pulang kampung, antum berdakwah, Terus datang para dukun, kamu jangan dakwah terus, kami santet kamu. Kumpulkan seluruh dukun, santet saya sekarang juga. Siapa yang berani bilang begitu? Sumala tunzirun, jangan tunda-tunda sekarang juga. Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam tatkala diancam dengan kesyirikan dia mengatakan fakiduni jami'an thumma tunzirun. Ayo, silakan. Jangan tunda-tunda sekarang juga. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan demikian. Kul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Lihatlah sembahan-sembahan kalian. Kalau Allah menghendaki keburukan kepadaku, apakah mereka bisa mencegahnya? Dan kalau Allah menghendaki kebaikan kepadaku, apakah mereka bisa menghalanginya? Kul hasbi Allah hanya Allah yang yang berkehendak. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya ya segala sesuatu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesembahan-sembahan selain Allah yang mereka sangka bisa memudahkan mendapatkan rezeki dan mereka sangka bisa memudahkan untuk menolak bala, semuanya hanyalah persangkaan. Semuanya hanyalah persangkaan. Orang-orang melakukan kesyirikan, kalaupun terjadi apa yang mereka kehendaki, maka semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah fitnah, istidraj. Oleh karena kita katakan bahwasanya terkadang ya atau bahkan sering kesyirikan itu bermanfaat. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang murni buruk tidak ada. Yang murni buruk tidak ada, 100% buruk tidak ada. Bahkan iblis yang Allah ciptakan pun ada manfaatnya iblis. Yang antaranya dengan adanya iblis, maka diketahui mana yang baik dan yang buruk, maka Allah bisa menampakkan dua sifat Allah. Allah adalah maha rahmat dan Allah juga syadidul iqab. Adabnya sangat pedih. Allah bisa menciptakan dua makhluk yang sangat jauh berbeda. Surga dan neraka. Di antaranya bisa disyariatkan ibadah-ibadah yang sangat Allah cintai. Seperti jihad dan yang lainnya. Iblis saja ada manfaatnya. Apalagi dukun. Dukun juga ada manfaatnya. Oleh karenanya banyak orang pergi ke dukun meskipun banyak kebohongannya tapi terkadang ada manfaatnya. Dengan adanya dukun terkadang penyakit bisa sembuh. Dengan adanya dukun bisa balas dendam. Bisa nyantet orang lain. Dengan adanya dukun ya, kalau istri nggak suka bisa jadi suka. Bisa melihat orang lain. Dengan adanya dukun bisa datang ya pelaris. Sehingga kalau ada dua toko, toko temannya nggak kelihatan sama orang. <laughs> Ini diantara faedah dukun. Akan tapi semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah haramkan sebab seperti itu. Dan Allah menjadikan hal tersebut sebagai istidraj untuk semakin membuat mereka terjerumus dalam kesesatan. Sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, kami akan istidraj membiarkan mengulurkan mereka dari arah mereka yang tidak tahu. Oleh karena terkadang orang melakukan kesyirikan berpegang teguh dengan kesyirikan padahal itu merupakan kebodohan yang nyata. Sekarang kita berbicara tentang jimat. Suatu hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dari Imran bin Hussein, radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dari Imran bin Hussein, radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin." Nabi SAW melihat ada seorang laki-laki, di tangannya ada gelang terbuat dari tembaga. Faqala ma Maka Nabi bertanya, apa ini? Apa ini yang kau pakai? Kata orang ini minal wahina. Karena saya punya penyakit wahina. Wahina itu seperti penyakit yang menimpa ya pundak atau lengan atas yang mungkin pegel yang sangat parah ya, mungkin asam semacam semacam asam urat ya, membuat sakit. Qala inziha, kata Nabi saw lepaskan itu ya gelang tersebut. Kemudian kata Nabi, fa'inna innaha la illa wahnan. Sungguhnya gelang seperti ini yang kau pakai tidak menambah kepadamu kecuali semakin semakin kelemahan. Fa'inna kalau mita, perhatikan kata Nabi, fa'inna kalau mita wahi' hiya alaik. Kalau kau meninggal sementara gelangmu belum kau lepaskan, masih ada di tanganmu, maaflah ta'abadan, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ini ancaman keras dari Nabi saw. Disebutkan dalam riwayat Al-Hakim yang memakai gelang ini dialah sendiri perawi hadis yaitu Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Dia yang ditegur oleh Nabi. Makanya disebut dalam riwayat al Hakim dia mengatakan, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi adudi halqatu sufrin." Saya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Islam, sahabat. Cuma mungkin baru masuk Islam tidak ngerti perincian kesyirikan. Sehingga dia masih ada sisa kesyirikan yang di zaman jahiliyah. Dia mengatakan, saya ketemu Nabi SAW dan saya pakai gelang di sini, di lengan atasku. Gelang dari tembaga. Rasulullah bertanya, mahaza? Rasulullah ingkari, apa ini kau pakai? Kata dia minal wahina, karena saya sakit di sini Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inzi'ha, inziah dalam bahasa Arab, itu melepaskan dengan cepat. Artinya segera buka itu. Fa innaka law in mita wa hiya alaik ma'aflata abadan. Kata Nabi Wasallam kalau kau mati sementara masih ada gelang tersebut di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Sekarang saya tanya sama antum sekalian. Ini sahabat yang memakai jimat ini, memakai gelang gelang tembaga untuk pengobatan, ya. Apakah dia meyakini bahwasanya gelang itu menciptakan alam semesta? Ya, saya tanya sama antum. Tidak, ini sahabat Nabi saw tapi baru masuk Islam. Orang musyrik saja tidak, apalagi sahabat. Apakah dia meyakini bahwasanya gelang itu ya, bisa mengatur ikut nimbrung dalam menentukan sehatnya seorang atau matinya seorang atau sakitnya seorang? Tidak, dia hanya meyakini sebab. Ini apa? Sebab. Oh, dia cemba Allah Subhanahu wa taala. Dia sahabat Nabi. Dia hanya meyakini gelang itu apa? Sebab. Dan itulah Orang-orang sekarang pakai jimat. Kalau kita tegur kata dia yang penting kita yakin. Yang menentukan semuanya siapa? Allah. Ini hanya sebab. Hanya sebab. Kita bilang Allah tidak pernah menjadikan sebab kesembuhan pada gelang dan pada jimat. Tidak pernah. Tidak ada seperti itu. Lihatlah bagaimana ancaman Nabi. Ini kesyirikan. Seorang pakai jimat di antara bentuk kesyirikan yang nyata menjadikan hatinya terikat tawakalnya kepada jimat. Seorang tidak pakai jimat coba keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu doanya. Dengan nama Allah atas aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada perubahan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au hujala alayya. Kemudian berdoa ya Allah aku berlindung kepada Engkau. Jangan sampai aku sesat dan jangan sampai aku disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir, jangan sampai digelincirkan orang. Jangan sampai aku ya menzalimi atau didolimi orang. Berdoa tatkala keluar rumah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang pakai jimat coba. Kalau jimatnya ketinggalan dia gelisah. Mau perang nggak jadi, kenapa jimatnya ketinggalan? <laughs> Nggak jadi. Mau ujian sebelum mandi kembang nggak pede. Tadi malam sudah sholat malam sudah, tapi belum mandi kembang nggak nggak pede. Subhanallah. Jadi tawakalnya kepada apa? Kepada jimat. Inilah bentuk kesyirikan. Seorang tawakalnya ya. Dia kalau bawa jimat dia jadi berani, jadi anu. Kenapa? Dia merasa ada yang menjaga dia. Inilah bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, ya, perhatikan ancaman Nabi tadi, fa inna kalau mita wahia alaika ma'aflata abadan. Seandainya kalau kau meninggal dan gelangmu masih ada di tanganmu, maka engkau tidak akan beruntung selamanya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan hukum asal dari jimat adalah syirik kecil bukan syirik besar. Bukan syirik kecil eh, syirik kecil dan bukan syirik besar. Ada dua bentuk memakai jimat. Pertama meyakini jimat itu ikut mengatur alam semesta. Ini tidak ada yang meyakini seperti ini saya rasa. Kalau meyakini jimat ini punya pengaruh langsung bisa menyembuhkan dan tidak dia langsung bisa dengan sendirinya, bukan hanya sebab tapi dialah yang menyembuhkan Bukan Allah yang menyembuhkan, tapi dia sendiri yang langsung menyembuhkan, maka ini syirik akbar keluar dari agama Islam. Tapi tidak ada orang, saya rasa tidak ada orang Muslim pakai jimat dengan keyakinan ini. Yang kedua adalah meyakini jimat itu hanyalah apa? Sebab. Ini yang disebut dengan syirik, syirik kecil. Karena Allah tidak pernah menjadikan jimat sebagai sebab kesembuhan. Dan tadi menimbulkan seorang ya bertawakal kepada jimat. Dan ini banyak terjadi di tanah air kita. Bahkan dijual jimat tersebut yang jual terkadang ustaz, terkadang kiai. Harganya ada yang mahal, ada yang murah, bisa tawar-tawaran. <laughs> Kalau ditawar nanti nggak sakti. Harus bayar mahal supaya sakti jimat tersebut, subhanallah. Ada rompi dikasih raja-raja. Ya memang dia mungkin dikebal, bahkan dicoba pada kucing. Kucingnya dipotong tidak makan. Ya, Kenapa sudah ada jin di situ menjaga? Ngerinya orang seperti ini. Jagoan semua. Makanya saya bilang orang Indonesia ini Masya Allah sakti-sakti. Tapi dijajah Belanda 350 tahun. Mana kesaktiannya? Mana jimat-jimatnya? Waktunya perang, tatkala terjadi peperangan antara kaum muslimin sampai terjadi tatkala perang maaf saja terjadi terang sebagai cerita teman-teman saya waktu perang di Maluku di Ambon. Subhanallah sebagian wanita-wanita kafir Nasrani mereka keluar telanjang bulat mereka tahu kenapa? Karena kesaktian orang Islam akan hilang kalau ada lihat wanita telanjang. Itu dipraktikkan oleh mereka. Karena mereka tahu orang Islam perang pakai apa? Pakai sihir. Sampai terjadi tatkala perang antara sebagian kaum muslimin sama penyembah roh. Mau mandi kembang, mandi apa, tak aja kalah. Kenapa setannya lebih hebat yang penyembah roh-roh tersebut? Ini karenanya buat apa kita kemudian bertawakal kepada jimat-jimat seperti ini? Lihat para sahabat mereka berperang. Kalau jimat itu dari Islam, dengan raja-raja seperti Rasulullah sudah berikan kepada para sahabat. Rasulullah saja giginya patah, mukanya apa? Luka. Para sahabat terbunuh, terbunuh dalam medan pertempuran. Ini pakai jimat-jimat supaya kaya, supaya berhasil, supaya tenang. Ya. Justru orang yang seperti ini lebih gelisah daripada orang yang tidak pakai jimat. Ikhwani fillah Allah Kita lanjutkan hadis kedua. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Demikian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa menggantungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a fala wada Allahu lahu. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu adalah semacam suatu yang diambil dari laut kemudian dijadikan jimat. Kata Nabi SAW, Fala wada Allahu lahu, Allah tidak akan buat dia tenang. Allah tidak akan buat dia tenang. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini jelas bahwasanya jimat merupakan kesyirikan dan Nabi SAW menyatakan demikian. Dan tak kala difonis dosa tersebut merupakan dosa syirik, maka dia termasuk dosa besar. Hati-hati, ya. Tatkala Rasulullah SAW memfonis, memfonis bahwasanya merupakan dosa syirik, maka dia merupakan dosa besar. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad juga, dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Dia berkata, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala ilaihi rahdun. Ada sebagian orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kurang dari 10. Sekitar 9 orang, 7 orang, 8 orang, 6 orang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk untuk berbaiat kepada Nabi. Rupanya ada 10 orang yang datang menemui Nabi untuk berbaiat kepada Nabi. Kata Uqbah bin Amir yang menyaksikan kejadian tersebut, "Fabaya'a saatan wa amsaka an wahid." Rasulullah SAW membaiat sembilan orang yang satunya tidak mau dibaiat oleh Nabi. Di mereka ingin baiat Nabi. Sembilan orang dibaiat oleh Nabi yang satu ditunda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalu ya Rasulullah kata mereka, bayat tatis atan wa tarak tahada. Ya Rasulullah kata para sahabat yang lain, Engkau membaiat sembilan orang yang satu kenapa tidak kau baiat? Padahal dia tahu bahwasanya baiat merupakan ibadah dan merupakan tanda kesetiaan. Yang kata Nabi Alaihi Wasallam ya tanda kesetiaan e, rakyat kepada pemimpinnya. Yang kata Nabi Alaihi Wasallam Man mata walaysa ala unuqihi bai'ah, famata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada baiat di pundaknya, maka dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Ini satu orang ini ingin bayat Rasulullah tidak mau. Para sahabat heran, kenapa engkau bayat sembilan sementara yang satu tidak kau bayat? Kata Nabi SAW, Inna alaihi tamimah. Dia pakai jimat, maka saya tidak mau bayat. Bayangkan. Rasulullah tidak membayat orang ini, kenapa? Dia pakai jimat. Kenapa? Karena jimat merupakan kesyirikan. Fa'adkhala yadahu faqata'aha. Maka orang ini pun memasukkan tangannya, entah dia pakai di pinggang atau di mana, Kemudian dia potong jimat, dia putuskan jimat tersebut. Setelah itu baru dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Dan jimat ini perkara yang menyebar dan tersebar di tanah air kita, diperjualbelikan. Yang jadi masalah terkadang jimat ada pakai tulisan Al-Qur'an. Tapi dicampur-campur dengan yang lainnya. Ada kotak-kotak, ada segitiga, bintang-bintang, ada tulisan Arab, entah bacanya apa. Rumus-rumus ya. Dibuat oleh para dukun-dukun, bahkan ditulis oleh kiai, ditulis oleh ustadz. Kemudian dijual dengan harga yang mahal. Katanya bukan harga ini mahar. Entah harga, entah mahar. Ya. Ini merupakan kesyirikan. Bagaimana tidak laris? Sementara di tanah air kita dijual perbelikan, diperjualbelikan namanya jimat-jimat. Kemudian Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, hadis yang terakhir. Dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang terkenal yang menyimpan sebagian rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Hudzaifah sahabat Nabi melihat seorang pakai Khait itu pakai tali karena demam. Dia lagi demam dipasang apa? Tali. Faqata'ahu. Kemudian diputuskan oleh Hudzaifah. Langsung diputuskan. Dan kalau melihat ada kemungkaran, dia putuskan menang tersebut. Wa kaulahu Kemudian Hudzaifah membacakan firman Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Kecuali mereka melakukan kesyirikan. Dikarenanya hati-hati yang namanya syirik kita jauhi yang namanya raja ya. Dan kebanyakan raja-raja tersebut diisi jin di situ. Karena pernah kejadian yang pernah saya alami tatkala ada seorang kemasukan jin. di diruqyah, kemudian terjadi perbincangan saya bicara sama jin tersebut. Saya bilang, "Kenapa kau masuk dalam tubuh orang ini?" Kata jin tersebut, "Dia telah membakar rumahku." Saya bilang, "Rumahmu di mana?" Kata dia, "Di pinggang kakaknya." Rupanya orang ini dia bakar jimat milik kakaknya. Jadi karenanya ikhwan fillah Allah yakum kalau kita dapat jimat ya jangan langsung dibakar, dibuka, dibersihkan apa namanya tulisannya pakai air sambil baca kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas kul Allahu ahad ya baru kemudian kita hancurkan. Karena sebagian orang kalau tidak kuat jadi jinnya ngamuk. Tatkala rumahnya dibakar maka dia meng mengganggu. Oleh karenanya ada pengisian, keris-keris misalnya, keris sakti bisa berdiri sendiri, jangan heran. Ada jin di situ, diisi apa? Diisi jin. Ya, ini tradisi-tradisi yang ada di sebagian tanah air kita dan tidak boleh kita lestarikan karena merupakan kesyirikan. Demikian ikhwani fillah zaniyallahu yakum apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatin, dekatin. Jangan biarin gitu. Angkat aja, angkat aja. Ustaz, uh, bolehkah kita memakai uh, khodam malaikat, misalnya malaikat Jibril, Ismail dan selain yang amalannya itu murni pakai uh, Al-Qur'an, tidak tercampuri oleh apapun. Apa apa khodam malaikat? Iya, khodam malaikat. Maksudnya khodam malaikat gimana? Jadi kita <clears throat> datang ke suatu guru melakukan kemudian, suatu amalan. Iya. Amalannya apa? Membaca ayat kursi sekian kali. Ya, terus? Terus kalau sudah ada tingkatannya satu hari, empat puluh hari. Semakin banyak, semakin hebat tingkatannya. Terus akhirnya? Terus Malaikat akhirnya, menjadi khodam? Iya. Kalau kita terkena mas masalah, musibah misalnya kita dicuri, kita memanggil salah satu malaikat, Jibril sumam, Maka pencuri itu akan terhenti dengan sendiri. Iya, iya, iya. Gimana hukumnya, Ustaz? Iya, iya. Ini ada amalan yang hebat ya. Bikin malaikat Jibril jadi pembantu. Luar biasa baca malaikat Jibril jadi membantu kita. Malaikat Jibril saya tahu hanya turun kepada Nabi. Hanya Nabi Muhammad, Nabi Musa oleh karena saya katakan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangi malaikat Jibril, maka apa kata Hero, apa kata uh, eh, Waraq bin Naufal? Hadza namus alladhi nazala ala Isa. Yang turun kepada engkau wahai Muhammad itulah malaikat yang turun kepada Nabi Musa, yaitu malaikat Jibril. Dan tugas malaikat Jibril kita tahu adalah untuk menurunkan wahyu bukan tangkap pencuri. Ini tugasnya polisi, bukan tugasnya malaikat Jibril. Oleh karenanya ini adalah di antara bentuk khurafat, ya, penipuan yang dilakukan oleh jin. Dari mana Rasulullah pernah mengatakan baca ayat kursi sekian kali bisa menjadikan malaikat jadi pembantu kita? Dari mana seperti ini? Tidak ada sama sekali dalam satu hadis pun Rasulullah menyatakan baca ayat ini maka bisa terbang, baca ayat ini maka bisa kebal. Tidak ada satu hadis pun. Tidak ada yang Rasulullah katakan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh oleh malaikat misalnya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Saya sendiri pernah menghadapi kasus ini kasus yang pernah saya hadapi langsung. Seorang masukkan jin kenapa? Karena baca ayat kursi 7000 kali dalam waktu 7 hari. Ayat kursi yang seharusnya untuk mengusir setan karena disalahgunakan ya. Kemasukan jin. Dan saya punya teman sendiri, saya ini saya cerita kisah nyata yang saya alami bukan dari dengar orang lain. Saya pernah merukyah teman saya dan dia seorang ustadz sekarang. Kemasukan jin, kepanasan saya rukyah dia. Saya tanya, kenapa kamu kemasukan jin? Alhamdulillah sekarang dia berdakwah. Dia bilang, saya dulu baca surat Yusuf di tengah hutan. Dengan niat supaya jadi tampan dan tertarik di, di apa? <laughs> Karena Nabi Yusuf tampan, sehingga orang-orang tertarik sama saya. Malah kemasukan jin, <laughs> kata dia. Ini niat yang salah, yang baca surat Yusuf supaya ganteng. Dari mana baca seperti ini? Ya, kalau ingin gemuk, baca surat Al-Baqarah, surat sapi, biar gemuk. Surat gajah sekalian. Dari mana seperti ini? Ini menyalahgunakan salah niat. Akhirnya jadi, jadi jin yang masuk. Sekarang ini aneh, baca ayat kursi hari sekian berapa kali. Kemudian tingkatan berikutnya hari 40. Kemudian tingkat berikutnya, kemudian apa? Nanti akhirnya malaikat, bukan malaikat sembarangan nih. Malaikat Jibril, malaikat siapa lagi? Israfil, malaikat mencabut nyawa. Jadi pembantu kita, ya jangan jauh, jangan apa, si sangka kalah. Subhanallah, malaikat tugas siap sangkakala di, jadi pembantu kita. Gimana? Oleh karenanya ini adalah perkara yang aneh dan tidak benar. Dan saya sampaikan kepada para hadirin bahwasanya terlalu banyak jin yang ngaku sebagai malaikat. Sebagaimana terlalu banyak jin ngaku sebagai orang soleh. Ini banyak terjadi. Ber, beribadah dengan ibadah khusus, puasa muti tiba-tiba datang orang soleh bersorban. Kemudian ngajarin amalan-amalan. Ternyata apa? Jin. Dan ini sering saya ketemu orang seperti ini. Tahu-tahu kalau bersalaman dia seperti kesetrum. Ya apa? Masuk jin dalam tubuhnya. Tiba-tiba setelah itu sakti. Oleh karenanya tidak saya katakan. Masalah karomat. Itu karomat dari Allah itu ada. Tetapi tidak ada karomat yang di, dipelajari. Tidak ada cara baku untuk mendapatkan karomat. Tidak ada. Kalau ada cara baku mendapatkan karomat kesaktian, itu bukan dari Islam. Para sahabat dulu sakti sebagian mereka. Seperti saat bin Abi Waqqas kala ingin menyerang orang-orang kafir, namun dihalangi oleh lautan, maka mereka pun naik kuda di atas lautan tersebut. Allah jadikan lautan seperti daratan. Seperti Khalid bin Walid, tatkala ada orang menantang dia minum racun, maka dia minum racun akhirnya tidak meninggal dunia. Tapi tidak ada ilmu khusus sebelumnya dipelajari oleh Khalid bin Walid tidak ada. Adapun belajar caranya begini, makanya begini ya. Akhirnya inilah yang disebut dengan ajaran-ajaran dari jin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Qala subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Tatkala Allah mengumpulkan malaikat dan orang-orang di akhirat kelak, maka Allah bertanya, "Wahai malaikat, Apakah ini orang-orang yang dulu menyembah kalian di dunia? Malaikat berlepas diri. Maha suci engkau ya Allah. Engkau lah wali kami, bukan mereka. Balkanu ya al jin. Mereka dulu nyembah jin. Jadi yang ngaku sebagai malaikat Jibril mungkin jin tomang. Atau jin apa? <laughs> Ifrit yang lainnya. Oh malaikat Jibril mau-maunya suruh nangkap pencuri? Ini hmm, dari mana seperti ini? ini oleh katanya ini merupakan saya khawatir terjerumus dalam kesyirikan. Ini khurafat ya. Yang belajar di mana ada begitu-begitu. Hah? Di pondok atau bukan? Bukan di pondok. Belajarnya di pondok lagi. <laughs> Ada lagi yang bertanya? Hmm. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan gelang yang ada magnetnya. Magnet atau batu giok. Jadi dia tidak ada dia menganggap bahwa itu bukan jimat. Apakah diperbolehkan? Yang kedua, bagaimana cara pengobatan Nabi atau hukum rukyah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah ruqyah insyaallah kita akan bukan besok ya, minggu depan. <laughs> Karena kita tauhid hari kemis dan Jumat bab setelah ini adalah bab tentang masalah ruqyah. Ya. Saya ingin menjelaskan jawab sekarang tapi bagusnya ditunda minggu depan ya. Mas minggu depan masih ada? Enggak ada, nanti minta rekamannya di Masjid Nabawi. Jadi kajian kita ini tiap hari di direkam di Masjid Nabawi. Satu saat kapan-kapan entah bulan depan atau tahun depan bisa minta di bagian pe, bagian perekaman minta saja kajian tentang kajian kitab tauhid akan disusun oleh mereka secara dengan Fahres dengan daftar isi. Hari ini kajian judulnya ini, judulnya ini dan seterusnya. Oleh karenanya kalau saya tidak sempat jawab sekarang, insya Allah kapan-kapan ke sini bisa bisa diminta di bagian rekaman dengan memberi CD dan lainnya. E, adapun mengenai e, gelang magnet yang disebut bisa menyembuhkan rematik dan selainnya atau gelang giok. Ini termasuk perkara yang bikin permasalahan. Kenapa? Karena pengobatannya bukan suatu yang zahir. Tidak suatu yang nampak. Beda kalau bisa ada bahan kimia, suntik, itu jelas. Bisa dituliskan hasil penelitiannya oleh seorang dokter. Obat ini mengandung bahan kimia ini ini dan merupakan obat dari penyakit ini ini. Bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau yang magnet ini agak saya agak ragu. Ya. Pakai rematik terkadang diilmiah-ilmiahkan. Ya. Padahal kalau kita lihat magnet pengaruhnya cuma di sini, tapi terkadang kata mereka bisa menyembuhkan penyakit yang bagian tubuh yang lain. Dulu pernah ada di sini, tapi kemudian dilarang. Oleh karenanya saya tidak kalau bisa dijelaskan secara ilmiah oleh pakar dokter, bukan dokter sembarangan ya. Bukan dokter yang percaya sama dukun ya. <laughs> Tapi dokter yang benar-benar ahli dalam masalah ini bisa menjelaskan secara ilmiah, maka ini kita bilang boleh kalau bisa dijelaskan. Tapi kalau hanya sekedar mungkin mungkin mungkin ditinggalkan. Ya. Karena kita tadi yang seperti tadi, dia pakai gelang tembaga. Sahabat tadi pakai gelang apa? Tembaga. Dan mungkin dia bilang ya ada pengaruhnya tembaga warnanya kuning, mungkin pengaruh dengan urat nadi dan sebagainya bisa menghilangkan. Tapi Rasulullah bilang buang. Kalau kau mati masih ada gelangnya kau tidak akan selamat selamanya. Oleh karena kalau kita seperti ini mending kita kita tinggalkan. Cari obat-obat yang jelas, yang bisa dijelaskan secara ilmiah menurut ilmu kedokteran. Ya. Karena kalau antum bicara ilmiah-ilmiah, Orang-orang dukun juga berusaha mengilmiahkan. Yang belajar tenaga dalam pun mengilmiahkan. Kata dia, dalam tubuhmu ada aura. Kemudian nanti ada ini, kemudian ini, ah, omong kosong semuanya, rupanya ngisi jin. Orang mabok bisa juga punya tenaga dalam. <laughs> Bukan cuma orang jin sholat. Mereka berusaha mengilmiahkan, bahkan ditulis diktat, saya baca sendiri. Dengan mendalilkan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inna Allah la yugayiru ma bi anfusikum hatta yugayiru Inna Allah la, ma yug, bi Allah hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Cara merubah diri mereka dengan latihan tenaga tenaga dalam. Akhirnya teman-teman saya pada ikut, saya juga hampir ikut tapi nggak jadi. Pada ikut rame-rame. Akhirnya terkadang main-main sering kemasukan, <laughs> masukan jin. Ini nggak beres nih. Tahu-tahu waktu praktek saya bilang, coba praktek. Dengan niat bisa jadi jurus jetli misalnya. Dari mana tiba-tiba punya? Ini jelas dari jin. Kemudian bisa ngikut Bruce Lee, kemudian bisa jadi monyet saya lihat sendiri, subhanallah. Ini jelas-jelas dari apa? Dari jin. Nanti dibilang kalau mau pengisian, baca subhanallah, walhamdulillah, wallah ilallah akbar. Orang terpedaya dengan seperti ini. Padahal apa isinya? Isi isi jin. Jadi sesuatu yang tidak ilmiah berusaha untuk diilmiahkan, hati-hati. Oleh karena kalau ada yang bisa mendatangkan secara ilmiah menurut pakar-pakar dokter tentang gelang-gelang tersebut, maka mungkin kita bisa kita melihat lagi. Tapi kalau tidak ilmiah hanya sekedar ini karena ada sinar anu, sinar ini, tapi ah, ini, mending dijauhin, mending ditinggalkan, kita khawatir. Masih ada obat-obat yang lain, Alhamdulillah, yang lebih selamat. Pertanyaan, Ustadz bagaimana hukumnya menjual tasbih? Yang katanya tasbih koka yang dibuat dari kayu perahu Nabi Nuh. <laughs> dan katanya bisa buat penangkal gangguan jin dan lain-lain. Ini kapal Nabi Nuh di mana dulu? <laughs> Katakan Nabi Nuh Allah mengatakan wastawat alal judi dalam surat Ya, dalam surat uh, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Hud wastawat 'alal judi. Ya, setelah Allah wa qila ya ardu bula'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa al amr ya kata Allah Subhanahu wa taala Allah merintahkan wahai bumi ya masukkanlah airmu wahai langit berhentikanlah hujanmu setelah selesai urusan maka apa namanya perahu pun wastawat alal judi di atas gunung Nanti katanya gunung judi. Sekarang gunung tersebut sekarang siapa yang mau naik ke atas cari gunung tinggi seperti itu kemudian ngambil buat tasbih dijual murahan. <laughs> Ini sudah orang ditipu mau aja ditipu. <laughs> Ini jelas kebohongan dan namun demikian sebagian orang suka yang aneh-aneh. Dibilang dari kapal Nabi Nuh percaya saja. Yang manjat ke yang pertama kapal Nabi Nuh di mana? Siapa yang tahu di mana kapal Nabi Nuh sekarang? Yang kedua siapa yang manjat ke sana jauh-jauh? Kemudian ngapain ngambil kayunya buat bikin apa? <laughs> buat bikin tasbih. Ya mungkin kapur kayu sudah lapuk, sudah anu. Ini kan berapa ribu tahun yang lalu. Kemungkinan sudah eh, ya mungkin ada apa, apa namanya penjual tasbih dengan pasukannya semua pada ngambilin kayu untuk buat tasbih dari kapal ke Nabi Nuh. Yang lebih anehnya lagi dikaitkan dengan kesyirikan. Bahwasanya tasbih tersebut bisa membuat penangkal gangguan jin dan lain-lain. Nah, ini seperti ini tidak benar ya ikhwan. Tidak ada tasbih bisa menangkal apa? Jin dan lain-lain tidak ada. Ini tidak benar. Oleh karenanya, memang para ulama mengatakan boleh pakai tasbih. Tatkala seorang apa bertasbih, terutama yang sering lupa, ya mungkin hitungannya dia tidak tahu atau membuat dia semangat bertasbih. Tapi kalau ada keyakinan-keyakinan di balik itu maka jadilah ini bid'ah. Di antara yang meyakini pakai tasbih lebih baik daripada jari. Ini enggak benar. Rasulullah dan para sahabat pakai apa? Pakai jari. Kalau pakai tasbih silakan, tapi jangan meyakini tasbih lebih afdol daripada jari. Terlebih lagi kalau seorang pakai tasbih dalam rangka untuk ria, pamer. Ada orang subhanallah, subhanallah. Gak ada orang nonton film tangannya goyang terus nonton film. Uh, uh, nonton bola. Ini nggak benar seperti ini. Tapi kalau dia benar-benar ikhlas, tidak jadi masalah, tidak dilarang. Tapi kalau ada keyakinan di balik itu, seperti tasbihnya di ini terjadi seperti ini. Tasbihnya ditaruh di kuburan dulu, di, diinapkan berapa hari supaya sakti di jadi Ada strom semua dari walinya. Dipakai kadang pakai kalung tasbih tersebut apa seperti ini? Lihat bagaimana para salafus soleh dahulu, bagaimana Abu Bakar apakah ibadahnya seperti itu, Umar bin Khattab apakah seperti itu, Ali bin Abi Thalib, Utsman apakah seperti itu? Ya, kalau tasbih sudah pada tingkatan seperti ini, jadikan jimat, ini berarti kan jadikan jimat. Bisa menangkal-menangkal berarti apa jadikan? Jimat. Berarti sudah bukan cuma bid'ah lagi, pada tingkat kesyirikan. Ini yang tidak diperbolehkan. Oleh karenanya, hukum membeli, ya, hukum membeli tasbih dari perahu Nabi Nuh tersebut, <laughs> syirik dan bodoh, ya, syirik dan dan bodoh. Pada hakikatnya Allah menghendaki kebaikan kepada semua makhluknya. Namun kenyataannya banyak manusia yang melakukan kejahatan atau penyihir atau dukun. Apa yang dikehendaki oleh Allah kepada manusia seperti ini? Ini, ikhwani fillah Allah ini pembicaraan tentang masalah takdir. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa yasha rabbul alamin." Tidak ada yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Lau sya'allahu la'amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah berkehendaki maka seluruh manusia akan beriman. Tapi Allah tidak berkehendaki demikian. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Allah berkehendaki demikian? Ini pertanyaan tidak mungkin ditanyakan. Tatkala orang-orang musyrikin protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Allah turunkan wahyu kepada Muhammad, kenapa tidak pada kita? Di antara kita ada yang nasabnya juga mulia. Di antara kita yang lebih pemimpin daripada Muhammad. Mereka berkata, "Aha ulai manallahu alaihi min bainina." Protes mereka. Kenapa Allah memberikan anugerah kepada orang kaum muslimin kepada Muhammad dan teman-temannya tidak memberikan kepada kami? Allah tidak menjawab kenapanya. Allah mengatakan, "Alaisa Allah bi'alama bisyakirin." Allah lebih tahu mana yang lebih bersyukur. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertanya kenapa Allah mentakdirkan sebagian orang beriman, sebagian orang tidak beriman? Inilah berbicara tentang takdir suatu yang merupakan rahasia yang tidak mungkin Allah jawab karena kita tidak mampu untuk mengetahui ilmu Allah. Makanya para ulama di antara seperti Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan qadarullah sirullahi al-maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Dan kita punya ilmu kata Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang kita tidak tahu yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan lautan. Padahal Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi Allah ciptakan kerusakan. Allah berfirman dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Allah ciptakan kerusakan. Ada hikmah di balik itu liyudhiqahum ba'dalladzi amil untuk membuat mereka merasakan akibat sedikit perbuatan mereka. La'allahum yarji'un semoga mereka sadar ada hikmahnya semoga mereka sadar. Sama pertanyaan kenapa Allah ciptakan iblis? Kita tidak tahu. Ada hikmah di balik itu yang Allah kehendaki. Kenapa? Wallah alam kita tidak tahu. Karena ilmu kita tidak akan mampu, ya. Kalau ilmu kita setara dengan ilmu Allah, mungkin Allah akan jelaskan. Tetapi ilmu kita sangatlah sedikit wa ma utitu minal ilmi ila qalila tidak akan diberikan ilmu kecuali sangat sedikit, maka jangan kita melewati kemampuan akal kita pada hal-hal yang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti orang berusaha, sebagaimana orang berusaha berpikir tentang rahasia Allah, sebagaimana orang berpikir tentang bagaimana zat Allah tidak mungkin. Tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang kenikmatan-kenikmatan, ciptaan-ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang apa namanya? zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga disebutkan datang syaitan akan beri waswasah kepada seorang manusia. Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini. Sampai siapa yang menciptakan terakhirnya adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Akan datang syaitan, siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Maka tatkala ada bisikan syaitan seperti itu, maka kita katakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ingin menyesatkan kita, ingin buat kita kafir kepada Allah, maka kita tahu bahwasanya otak kita ini punya keterbatasan, maka jangan masuk ke areal-areal yang di luar kemampuan otak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tangan Allah misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini." Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, wal ardu jami'an qabdatuhu Bumi seluruhnya dalam genggaman, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wasamawati matwiyatun biyamini dan langit-langit yang tujuh seluruhnya dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu otak kita membayangkan bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan Allah punya tangan, tapi bagaimana tidak ada yang tahu. Jangan kemudian orang berpikir tangan seperti tangan manusia ini adalah ngawur. Tangan Allah, tangan yang sangat mulia. Bagaimana tidak mungkin kita pikirkan. Karena kalau kita ingin mikir bagaimana tangan Allah, kita harus tahu dulu bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tahu zatnya jangan bicara tentang bagaimana sifatnya. Yang kita jelas kita tahu bahwasanya tangan Allah adalah tangan yang sangat luar biasa yang maha ya maha hebat. Buktinya tatkala hari kiamat Allah menggenggam langit ya menggenggam bumi dan langit-langit seluruhnya dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya otak kita punya keterbatasan, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan akal pikiran kita. Allah a'lam Ustaz apa statusnya? Kiai atau ustaz yang suka jual jimat? Dinasehati ya. Ya, dinasehati ya. Karena tadi sebagian orang belajar di pondok, belajar ilmu-ilmu kekebalan. Sehingga tatkala dia pulang kampungnya ditanya, "Bagi dong ilmunya." Kiranya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ya ilmu kekebalan yang dicari-cari. Ini yang jadi pusat ritual-ritual tertentu ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mengajarkannya eh, masalahnya adalah ustadz atau kiai ini yang sangat kita sedihkan. Ya. Manusia tidak diajarkan tauhid malah diajarkan hal-hal yang seperti ini jima-jima. Sehingga ini agama kita di tanah air kita kurang berkembang. Kemudian ya bermacam-macam lah yang harus kita bicarakan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perbuatan apa saja yang bisa membatalkan keislaman. Terima kasih. Uh, pertanyaannya sangat bagus dan pertanyaan singkat tapi jawabannya sangat panjang ya. <laughs> Banyak perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman ya. Di antaranya kesyirikan, di antaranya mengaku ada nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ahmadiyah. Ya. Di antaranya mengaku ada pencipta selain Allah, di antaranya mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak hal-hal yang bisa menjuruskan seorang dalam kesyirikan diantaranya disebut oleh sebagian ulama dengan 10 penggugur keislaman. Tentunya ini butuh penjelasan ya. ya seperti istihza, ya, mengejek kepada syariat Allah, mengejek jilbab misalnya. Ya. Kita tahu jilbab atau mengejek solat misalnya. Tapi ini butuh perincian karena tidak semua orang yang terjerumus dalam pembatal keislaman otomatis menjadi murtad, tidak selamanya. Ada orang yang jahil yang tidak mengerti, disangka bukan syariat Islam, disangka ini adalah syariat ternyata kesyirikan oleh karenanya eh, butuh penjelasan panjang lebar tentunya tidak cukup waktu yang sempit sekarang ini untuk bisa kita sampaikan. Di antara juga kata para ulama seperti menyatakan orang-orang dinyatakan kafir oleh Allah dinyatakan selamat di surga. Ini juga di antara pembatal keislaman. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan ya or, uh, Nabi Isa Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan juga orang musyrikin kemudian dia, kemudian dia mengatakan enggak mereka semua selamat di surga masuk surga. Ini berarti mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara juga hal yang membatalkan Islaman seseorang. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi ini dengan rahmatnya dan karunia-Nya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di akhirat kelak bersandingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.